Thank you. yang sholat itu sesungguhnya yang kita baca setiap hari itu akan melekat karena PDW akan bisa dengan sendirinya selama sholat itu dibaca sendiri akan langsung jalan sendirinya nah sedangkan nanti ya akhir akhirnya saja nah, oleh karena itu saya katakan bahwa ilmu itu adalah ilmu yang tidak sulit kesulitan itu ada pada diri kita waktu orang semuanya patuh kan selamanya kan menjadi persepsi yang salah Maka persepsi awalnya dibenahi dulu bahwa nahu apa itu namun itu tidak sulit Apalagi mutunya namun itu ya, itu tibas untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan itu untuk menghilangkan kerancuan-kerancuan maka dengan demikian itu tidak sulit kalau kok umpama umpama tapi kesikap bukan dalam arti kesikap yang sungguhan. Itu hanya di awal saja. Di awal saja sebagaimana ketika kita belajar Quran, belajar membaca Quran. Pertama kali, pertama kali kita itu kan harus menggandeng alifat KA, alifat kasroh, menggandeng itu kan. Tetapi langsung nanti selang beberapa waktu sudah ada penghitung lagi. Begitu alif di atasnya ada seret itu langsung kita bunyi A yang menukar itu langsung bunyi U oh, kan tanpa garing-garing lagi nah, bacaan aku itu terkenalnya seperti itu sehingga kesulitan itu hanya di awal kesulitannya di awal nah, ini agar supaya saudara semangat apalagi nah itu sedikit saja bisa itu nyambi nyambung orang bisa laku itu akan menjadi nyambi caranya gimana caranya saudara mengetahui sedikit tentang kami itu saudara istilahnya orang Jawa itu kapil jadi dididik di bahasa umumnya dididik namanya sekalipun katakan seperti ini Bismillah ini lafal itu kok dibaca mi kenapa ya kan ada ba nanti dia lain bilai bilai haknya dibaca dulu saya lakukan ya yang dulu saya lakukan saya belajar namun seperti itu istilahnya dia kami juga dengar pokoknya mau titik-titik apa ya siapa kapten atau apa ini apa ya pokoknya sedikit-sedikit bahas tentang namanya sedikit pun nggak apa jadi sebelum membaca Quran alhamdulillah alamin nah itu dia dia dia nggak kenal semakin lama semakin banyak karena memang tidak ada apa itu ilmu yang kemudian dengan sekaligus terus bisa hari ini di Fakultas Syariah itu ada pembelajaran membaca kitab kuning cepat katanya dua bulan ya akan bisa nggak akan bisa wanita taruh nopo teorinya diapalnya jadi tapi bisa nih ya sulit akhirnya tadi ada apa seorang ustaz yang menyatakan bahwa saya jodoh dan menyatakan nggak jodoh itu latihan kita di situ ya nggak bisa tetapi kalau kita membantu kalau membantu oke ya ya seperti kiroati lah kiroati itu kalau nyatanya setelah khatam sampai juz 6 itu ya nggak nggak langsung baca membaca Quran baca kan tapi membantu bener tapi membantu bener karena apa intinya belajar belajar itu intinya urut-urut terus menerus Muhammad bin kanjeng Nabi Muhammad nah, sehingga sholat sebenarnya doa doa kepada siapa doa kepada Nabi Muhammad pertanyaannya loh kenapa Nabi Muhammad jadi doa gitu kan nah ini filosofinya Nabi Muhammad itu adalah memang Ainul Rahmah justru dikatakan wujudnya rahmat itu ya Nabi Muhammad itu wa Tapi mengapa kok masih dibacakan roman lagi? Ya kan itu kan? Sudah roman kok dibeli roman lagi? Nah, filosofinya gimana? Ini diibaratkan kalau umpamanya sebuah bejana atau gelas lah, gelas kita kebel, ya. ditambah itu sekali mobil. Ya lobiran ini dia ya udah kan mesti nambahin. Itu cara pendekatan akal sih gampang. Jadi Rasulullah kan dalam al sudah Ainur Rahmah, wujudnya Rahmat kita bacakan rahmat berarti rahmat itu nanti kembali kepada kita lagi oleh karena itu siapa saja yang membacakan sholat kepada Nabi Muhammad akan dibalas sekian kali sebelum maka lebih dan nah gitu ini saya namanya untuk sementara di pembukaan ini nggak saya sebutkan untuk memudahkan masjid karena ada di mantan yang di kitab-kitab mantan ya kalau ini kan masih mantan yang di depan-depan ini jadi adalah apa-apa yang berbuang itu saya saya nanam contohnya lillahi tetap tetapnya ini nggak usah tak kata langsung lillahi kalau lawak itu aja nanti di belakang ada penjelasan sendiri wa ala ali lan ingatasi kaulo wargane nabi Alu nabi itu siapa ya alun nabi yang berarti ya banu mutolik dan banu hasim di hakikinya Alu Nabi itu Bani Muthalib dan Bani Hasim nah, kemudian Bani Muthalib dan Bani Hasim itulah yang di dalam kitab fikih kemudian dilarang untuk menerima zakat gitu. jadi kalau sampai belajar fikih itu bab zakat maka zakat ini tidak boleh diberikan kepada keturunan Nabi yang bandung Muthalib dan itu tidak boleh kemudian di ulama kontemporer itu menyatakan ada yang menyatakan ada yang berpendapat boleh saja boleh saja ini pendapat fikih ya dengan alasan lala itu mengenal kanjeng nabi itu kemudian kenyataannya miskin dia ya, oleh orang sadar ketika jaminan karena dulu itu nggak punya sekarang nggak ada nah, terus dapat yang apa jual zakat maka ada pendapat kontemporer yang menyatakan nggak apa-apa berikan saja ya. paling seram gimana zakat ojo dikeno Bani Mutolib dan Bani Asin tetapi sodako berikan kepada mereka itu lebih lebih selamat dan ditinggalkan Karena apa? di dalam Al-Quran Allah menyatakan la as'alukum alaihil ajro illal mawadda Lil Aku tidak minta upah sedikit pun kepada kamu sekalian atas segala sesuatu yang aku sampaikan kepadamu. Artinya kepada seluruh umat Islam. Ilal mawaddah lil kecuali cintailah Al-Qurba itu kerabat saya jadi mulai Nabi sampai seketurunan ibu kita bentuk kecintanya gimana ya macam-macam ya, macam-macam maka dikatakan mungkin orang itu kalau sudah mawata kalau sudah cinta segala-galanya diberikan ilmu ilmu yo ilmu ni dikekno sing kekuatan yang kekuatan ni dikekno sing ya bodoh yo bodoh ni dikekno paling tidak tidak ada rasa dengki kepada mereka rasa hormat kepada mereka harus ada nah itu nah itu alun nabi dalam beberapa fikih yaitu Bani Mutalib dan Bani Hasim termasuk itu sampai sekarang yang dikatakan habaib itu habaib itu cuma perlu dibedakan ada sayyid, ada habib sesungguhnya ini tingkatan-tingkatan kalau sayyid itu ya belum sampai derajatnya habib kalau sampai punya sarannya sulam taufik isadu amir rofiq itu memang di sana dibahas tentang perbedaan sahih dengan hati. Kalau kita analogikan ya, kita kalau kita analogikan, sajin itu barangkali masih gus belum kiainya itu namanya. Derajat keilmuannya belum tinggi. Itu saja Sehingga siapapun orangnya kalau itu memang punya keturunan darah dari nabi itu dikatakan maka kalau panggil misalkan Y kan bilang Y itu saja tetapi ketika dia sudah memiliki ilmu yang begitu mubakir begitu mendalam kalau orang Jawa itu menjadi kiai maka dia itu menjadi hati jadi perbedaannya ada di sana saya ingin hati itu itu alun nabi keluarga nabi yang sekarang banyak ada marga-marganya itu ada alun terus ada Maulana Wila ada harga banyak sekali banyak sekali saya sendiri juga nggak apa kecuali orang-orang yang saya kenal masing-masing memiliki ini marganya karena mereka itu selalu melekatkan marganya kepada nama nah, kemudian alun nabi keluarga nabi ini setelah dimaknai secara fikia dalam artian hakikinya keluarga nabi kemudian juga bisa dimaknai makom doa nah, dalam kaitannya makom doa maka alun nabi keluarga nabi yang kita semuanya semua orang di itu apa fungsinya ketika kita meyakini bahwa yang dikatakan alun nabi keluarga nabi itu adalah kita semuanya maka setiap orang membaca sholawat kita pun ikut didoakan ya itu nggak dalam sesuatu yang mustahil itu nggak masuk akal maksudnya maksudnya begitu kita mendoakan kok kayak gitu nggak mungkin loh coba dalam pendekatan kultural dalam pendekatan sosial kalau saya dengan sampai oh, itu kemudian usrakot sembarang tak guna no kayak geger kan begitu karena ketika geger itu mesti putus rasa kasih sayangnya. itu hal yang demikian ini perlu diungkap ya, dalam rangka merekatkan kembali hubungan antara orang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya nah, ini wala wa pengertian alun nabi ya. alun nabi ya, karena kalau kita diangkat sebagai alun nabi keluarga nabi yang namanya keluarga itu beda dengan tamu sampai ada yang berpendapat orang naik haji coro hadis itu betul itu sebagai tamunya Allah tapi ada yang lain yang menyatakan itu tidak sekedar tamu tapi ahli kok keluar dari Allah dalam pengertian apa? dalam pengertian sosio-sosial kalau tamu itu itu dihormati, disegani ketika bertamu. Mangkala itu minum bilayu, bilayu, Ya badan siapa yang beriman kepada Allah dan akhir dan akhir krim pak, Maka adalah dia itu memuliakan tamunya Tamu itu yang namanya tamu ya ketika berada di lingkungan rumah kita Kalau sudah keluar urusannya di sisi kan itu kan nggak tahu lagi posisinya tetapi kalau keluarga kita berada di rumah kita dikatakan keluarga kita akan pergi kemana tetap dikatakan keluarga keluarga saya itu sekalipun rumahnya pun di Jakarta kan itu kan nah oleh karena itu ketika kita dibangsakan dinisbatkan kepada keluarga Nabi dimanapun, kapanpun posisi kita itu selalu posisi kerabatnya Rasulullah dalam makom doa tadi. Dan yang harus kita yakini sesungguhnya, karena kita yang kita. Kalau kita nggak yakin seperti itu, ya layan tapi. Wakuluman layan tapi lama. Gak lam yang takit, lam yang tapi Setiap orang yang nggak yakin, ya akan manfaat Kalau kita nggak yakin, kalau diri kita itu adalah keluarga Nabi Keluarga Rasulullah Sekalipun dalam waktu doa, ya kita tidak akan mendapatkan Hasil doanya orang-orang yang membaca sholawat itu Ini penting sekali ilmu Sampai Imam Masuk Bumi itu menyatakan Orang semakin meyakini karena ada pengetahuannya. Coba kita membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai baru Tapi Ketika kita nggak mengenal maknanya yang memang cocok. Tetapi ketika kita kita mengenal maknanya coba sampai iya karena buat iya karena sain itu akan beda karena itu ada kayak istilah itu di dalam bahasa itu dalam bahasa Indonesia itu istilah itu dia, dari Jawa ia karena kedua karena ngertain Namun dumateng panjenengan Gusti kulo nyembah Namun dumateng panjenengan kok Gusti kulo nyembah kula ada yang lain Artinya kok loh gitu kan dengan gitu. nabi pengertian-pengertian semacam ini di dalam nabi itu terbahas terbahas nah itu ya itu alun nabi kemudian wasohbi lan para sahabat Siapa sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi itu adalah orang yang pernah hidup di zaman Nabi tetapi pernah melihat Rasulullah Nabi itu sahabat kalau hidup di zaman Nabi zaman Rasulullah tapi nggak pernah melihat Rasulullah itu tidak bisa dikatakan sahabat tetapi kalau orang itu hidup di zaman Rasulullah dan pernah melihat Rasulullah itu namanya sahabat kemudian mungkinkah kita ini dari sisi bahasa sahabat Nabi itu masih mendapatkan luapan doa di dalam sholawat itu secara bahasa, secara doa itu mungkin dengan catatan orang itu pernah bermimpi melihat Nabi. Kenapa? Dalam banyak hadis itu diceritakan orang bermimpi melihat Nabi itu seperti melihat Nabi pada hari Kenapa seperti itu? Karena setan tidak bisa mengelabui. Jadi kalau orang ngimpi peduk guru ini, ngimpi ke peduk wong tua nih, boleh jadi itu setan. Yang membo-membo tadi guru ini, membo-membo tadi wong tua nih. Tapi lah ngimpi ke Nabi Muhammad, pas hakikinya itu Nabi Muhammad. Gak bisa dikelabui. berjumpa dengan seorang yang Orang hidup itu kita ini kemudian merindukan Rasulullah sampai angin anginnya rindu kangen nang Rasulullah itu temenan kayak iso kayak iso sampai betul-betul sampai impen-impenan dan itu sebuah impen-impen karena nggak ada kategori impen-impenan mimpi dengan Rasulullah dan itu yang dialami oleh Imam Buziri di dalam sholat sholat bukan amma amin babat video mimin salam itu kan ceritanya kan itu sampai timbang Busiri itu mengeluarkan saking kangen dan Rasulullah nangis sampai di situ di diibaratkan memoklatin vitamin keluar darahnya dari nangis kuwi ketik jadi saking rindunya kepada Rasulullah begitu begitu rindunya luar biasa padahal Imam Busiri itu dalam keadaan lumpuh dalam mimpinya Imam Busiri itu kemudian di ini dikemuli nah, kemuli itu bahasa Arab itu makanya sholawat itu di sholawat burda sholawat kemul gitu. tapi dengan sholawat itu dia itu akhirnya begitu bangun pagi kemudian apa yang terjadi langsung panas lumpuhnya itu hilang pengarang kitab Akidatul Awam nasibnya sama kitab Akidatul Awam ini kiainya pengarang kitab itu itu begitu rindunya begitu merindukan Rasulullah suatu saat bermimpi ketemu Rasulullah nah, ketika bermimpi ketemu Rasulullah itu diajari nulis nabawi tentang akidah tentang akidah kemudian begitu bangun tasnya masih hafal gitu. tinggal menulis nah itulah akidatul awam yang sampai ngaji itu dulu dolam itu dulu dolam itu sarai akidatul dulu nah, begini-begini kan penting dalam rangka apa memberikan semangat pengertian-pengertian ilmu semacam ini tidak akan kita dapatkan kecuali di pesantren. Kapan ngaji perguruan tinggi perguruan tinggi sudah masuk kepada positivisme positivistik di mana yang namanya ilmu itu tidak boleh melampaui metafisik yang namanya ilmu itu adalah yang bisa diindra yang bisa diukur bukan sesuatu yang dibalik itu tapi ini semuanya kan pelajaran tentang meta dibalik kenyataan yang kita kadang-kadang menamakan itu dan lain sebagainya itu oh, mereka pakai indera ya gak bisa Ya apa dulu mereka gak bisa Tetapi yakin adanya Di kitab sawah itu hak ya. itu hak tapi bukan tulisannya Abu Alam itu dia ada kitab sawah itu gak bisa saya punya pengarangnya lupa saya ada dua-duanya itu yang satu dulu pinjam itu di disebutkan siapapun orangnya yang belajar tentang sebuah ilmu kemudian ada secercah kerentek hati dia nggak yakin dengan pengarangnya atau dengan yang mengajar maka jangan diharap ilmu itu akan bermanfaat untuk dia dan ini juga untuk belajar sehingga kalau sama belajar tentang ilmu sama harus yakin kalau pengarang kitab itu banyak betul-betul hebat, pintar sing ngajar sampean itu ya betul-betul hebat ya betul-betul pintar dalam benda sampean ada orang lain mengatakan itu gak pintar itu kan urusan beliau ya, tapi urusan orang yang belajar etikanya seperti itu harus yakin makanya banyak metode yang diberikan oleh kiai-kiai kuno itu ketika salah dia nggak mau disalahkan dalam rangka apa menanamkan keyakinan kepada siswanya kepada santrinya ada pengalaman empirik ya saya itu dulu kenal seseorang kiai hafal Quran namanya Bimoro Koromo sudah meninggal dunia beliau hafal Quran juga hafal banyak kitab namanya Kiai Ansar Ayubi beliau cerita kepada saya ada seseorang yang betul-betul pintar sesungguhnya betul-betul pintar suatu saat kita itu dia sekedar ngetes putranya anaknya atau memang betul-betul salah saya nggak tahu tapi kenyataan itu tuh gini seorang ayah ketika suatu saat ada orang yang meninggal dunia kemudian sia mengajak dua anaknya kakak beradik, nah, kemudian begitu datang di tempat jenazah ini nyolat yang jadi imam itu ya nah, tatkala dia itu nah, jenazahnya itu wanita wanita nah, ketika berdoa itu abahnya itu kan berdoa Allahumma wa'afu wa'afu nah anaknya amin amin kesak kelisi kau berani menegur jadi kan Allah mau bilang kalau perempuan wanita mayatnya itu tapi doanya itu Allah wafilahu wa aku wa'afuan nah, Kakak berada ini Oh, apa itu? Ini salah doanya Tapi kan aku gak berani itu Tapi kan terus, diskusi terus Kan negeriku yang itu orang tuanya salah kok dijakno Negeriku rumah kita lah di sini kan orang Islam kamu tuh goblok langsung gitu kamu tuh bodoh nanti burung tutup apa kamu mau tahu lalu Bali domir itu nang mayat bukan nang mayat itu ceng, mayat yang kok dulu dengar Arab itu mayat itu dalam arti kan mem yang dan taknya tak seret man itu itu kan mudahkan nah Akhirnya gitu akhirnya kalah kalah ya salah tapi secara dia tadi menang gitu kan ya nah, kenapa menanamkan keyakinan kepada anaknya agar supaya anaknya punya keyakinan kalau bapak itu ibu dunia itu betul-betul hebat itu ini penting dan sampai yang jadi jadi guru semuanya ngajar itu dia harus memiliki prinsip seperti itu ya umum caranya nggak ngurus boleh penting ya sing penting ojo gorong tapi harus memiliki trik-trik yang memang betul-betul mapan bisa diterima akal ya, kayak itu yang dicinta menjadi belakang salam satunya kia-kia itu kan ketika menyatakan kita apa sultan kita Bakri ya kalau ada orang mencari ilmu itu kan sampai kita Bakri itu kan ini mendoakan orang yang mencari ilmu ini dari malaikat terus ikan-ikan di itu kan nah kita khitanul bakri itu oh, samakul bakri ya pakai sama samakul bakri as asamak ya. kata-kata asamak itu kalau ditulis pigu biasanya kalau orang-orang itu kan mesti pigu tulis pigu itu alif ya walu. Ya ini menerjemahkan itu dibaca iyo alif iya kau itu kan iyo kan ditegur di santri ini kiai ini sampai si iyo macam iya, ini kenapa iwa iya iwa sing iyo iyo iyo cari jadi gitu caranya iya benar iwa tapi iwa iyo iyo iyo maksudnya jadi memang nggak boleh menampakkan kesalahan menampakkan kekurangannya di hadapan santri boleh so seminimal mungkin diminimal diminimalisir itu caranya seperti itu baik itu wasobi ya wasobi belakang ajma'ina halis kabian wa baktu lansa wisikan kang fahadi mau utawi iki maksudnya iki itu iki kitab ya kitab ini maksudnya kitab main dunia main iku dimah. Mukot dimah itu pengantar jadi kitab dimah itu kitab pengantar fi ilmin arabiyati ing dalam ilmu bahasa Arab jadi belum pengantar nah, karena pengantar ya nggak sulit namanya pengantar kita mau kita mau ya nggak sulit kalau kita pengantar kemudian kita kata orang situ ya salah sing sing ngatakan. Wong pengantar kok dianggap sulit, ya salah sing nganggup. Nah, bagaimana caranya nggak sulit? Ya kita buktikan saja kan gitu kan. Coba kan banyak orang-orang yang tidak senang kepada kitab ini. Itu saya mengatakan kitab-kitab itu bakar saja. Orang-orang wabi kan gitu. Kan nggak sistematis itu apa aneh nggak sih pakai mau deket sama cowok mau kasih ada kiai di di kota Malang nggak saya sebutkan ya tapi memang ini pengalaman bagus cuma Andaikan saya sebutkan nggak apa-apa tapi kiai itu dulu itu pernah di ini ceramah di jejangnya langsung dengan anak-anak garis-garis keras itu ditanya kiai begitu tuh ada dalilnya loh kiai ya jelas ada begitu kan kiai mana dalilnya kiai langsung dia diambilkan kitab tajwid Nih, kita saja tadi bahasa Arab kan, gundul. Panggilnya, ini ini dalilnya. Lo belum sampai moco lo. Mesti kan gak takut dalil, takutnya itu mesti ini, ya kok caranya moco dalil, mestinya gitu gitu kan. Ya. Nah iya ngomong gak moco gak iso terus ngomong gak sistematis. Ngomong apa lo dalilnya kan. Nah itu dia keliru sesungguhnya. Nah kita itu tidak diajari seperti itu di dalam golongan-golongan tradisional jamaah di undang-undang apa lama juga tidak menjadi tidak diajari seperti tadi itu jadi diajari ya sam'an waktu apa dan ternyata kitab-kitab yang seperti ini kitab yang sangat sistematis dan mereka di sebuah hadis kalau sampai punya kitab Mukhtarul Ahadis di awal-awal itu ada hadis ya saya belikan saya lupa yang isinya gini mengajarkan orang ya, yang masih pemula kemudian dengan berbagai macam dalil berbagai cara itu malah nggak bagus malah nggak bagus kenapa semakin bingung oleh karena itu kalau kita baca jurumia kemudian kalau bikin takrib sulam safina itu sederhana-sederhananya itu dibaca maknanya saja yang dalam tidak langsung orang itu dibawa kepada kitab yang tinggi Nah sekarang persoalannya kan jadi runyam karena ada terjemahan. Nah, terus ditambahi ham itu kebebasan. Orang itu punya kebebasan, semua kebebasan. Kalau dulu kan ya, dulu di kalangan santri itu ngaji nah ya harus dimulai dari dulunya seperti itu Ya, yang penting di SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 ya, kan nah, kemudian SMP satu sampai kelas 1 SMA gitu dan itu tertib belajar dulu di kitab pun juga seperti itu orang setelah belajar takrib kemudian setelah kata munggalan ini kifat ya takrib itu ya. ya gampang ya ke kifatul akhyar ya Kifatul Ahya baru akan kembali lagi Al-Bajuri nah, kemudian baru tampak kisah Alam Wadah, Fatwa Fatul Mu'id dan lain sebagainya jalan sendiri sudah itu sudah itu nah itu dulu memang tertib nah, karena apa terjemahan memang gak ada nah sekarang itu kitab-kitab muncul di terjemah semuanya orang kalau dulu nggak ada terjemahnya dilarang baca pun dan tidak dilarang baca usah dikokoknya kayak semua coba aja lah ya gak usah dilarang kan gitu nah sekarang ini dilarang dan di, di dan disuruh ini dengan apa dengan kovenan-kovenan HAM yang menyatakan bahwa semua orang itu memiliki kebebasan maka ketika dilarang itu malah ada rasa ingin tahu diwocok nah, akhirnya apa akhirnya sesuatu yang tidak sesungguhnya belum sampai dicermati tidak seharusnya dicermati dicermati dulu akhirnya jadi berantakan sampai sekarang ini inginnya tuh yang tinggi tinggi padahal yang rendah nggak bisa akhirnya salah paham salah kaprah nah ini mukotima, pengantar dalam makhluk ilmu al-arwahiyah mutang mimatan tur nyempurna lima sailil ajurumiyati maring masalah masalah jurumiyah jadi kitab ini sesungguhnya satu langkah di atas jurumiyah gitu maksudnya jadi jurumiyah itu mukodimanya kemudian disempurnakan jadi kitab ini aku hale ono ya, apa dunia Oka ono apa hale ono apa hadi ya hadi Iku wasitokan dadi perantara Bainaha antara antara dunia Wa goiri. minal mutawalati saking kitab-kitab kang dawa pembahasan ini. di atas ini itu ada ibriti jadi ada jurumiyah kemudian ada mutamimah yang kita baca ini mutamimah sebenarnya yang namanya kawat durian yang di dalamnya ini mutamimah ini dialih kemudian di atasnya itu boleh langsung ibriti nah, boleh langsung ibnu boleh langsung ibriti Nah iso yang berhenti di sini yo lebih bagus. Tetapi dalam kenyataannya kitab Ibridi itu sekalipun itu dibawanya Ibnu Akil, tetapi bahasanya itu semakin sulit Ibridi itu. Ya, semakin sulit bahasa Ibridi itu. Seperti kitab-kitab Fathul, nah, eh, kitab Fathul Wahab, terus itu sesungguhnya uh, gini, kita ya termasuk Fathul Wahab kemudian kalau dike ya termasuk kita ya anak kolibin apa yang bukan cara matanya anak kolibin itu apa Fathul Muin ini kenyataannya kitabnya kan sulit ya Pak rujukannya dodro rujukannya itu jauh-jauh tetapi walau bagaimanapun kalau orang itu sudah membaca kitab Fathul Muin Islam macam-macam ini sedang rakyat untuk dijuluki kiai gitu sedangkan ya setelah itu baru fatwa kalau fatwa sudah bisa khusus oh, luar biasa lumayan udah baru yang lain-lainnya itu gampang makanya dengan belajar begini ini kan penting fikirnya itu apa sih dipakai kalau dibaca itu aja nggak bisa jadi kalau nggak bisa kan masih muda ya gampang sekali bahasanya setelah itu semacam coba baca di atasnya tinggi kan lebih gampang jadi kitab itu semakin tinggi nggak semakin sulit tapi semakin gampang yang namanya syarat dijelaskan kan semakin gampang sesuatu kalau dijelaskan sampai apa semakin gampang semakin mudah nah kitab yang tebal-tebal itu kan fungsinya menjelaskan yang kecil-kecil itu makanya ada perada pertanyaan sulit mana kitab mata dan kitab sarah ya gitu, tentunya sulit kitab mata karena kitab matan itu banyak mengandung wasaid-wasaid banyak mengandung kata-kata yang terbuat contohnya tadi itu alhamdulillah itu saya akan saya katakan bisa saya tak mau coba alhamdulillah terus kayak bujiku nilai itu ya Allah gitu. banyak yang kita hilangkan untuk mempermudah bahasan kan itu. nanti kalau sudah lama mugo gawe manfaat sapa Allah Gusti Allah taala halimul subhanallah dia kelawan jurumia karena manfaat kelawan ini kelawan dari kelawan dari kama nafa'a koyo ulai gawe manfaat sapa apa bi asliya kelawan asali hadi kitab ini fil hayati ing dalam urip wabak dalam mamati lan dalam mati sami sekali bayangkan kitab nahu manfaat dalam kehidupan dan setelah mati opo hubungannya yang ini Wong nahu Bila mau Quran, Allah ganjaran ini seperti pentingnya belajar kitab itu di sini. Karena apa? Dengan makhluk itu segala sesuatu yang sulit-sulit itu akan terbuka ya nanti. Segala kesulitan-kesulitan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis kemudian dalam kitab-kitab agama itu dengan makhluk itu akan terbuka terurai semuanya kalau sudah terurai semuanya orang itu akan mengerti akan bisa dan itu pasti akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini setiap eh, kata-kata seperti ini ada hampir pada setiap kita. Pada setiap kita. Makanya ini pembelajaran untuk kita ya. Ketika kita itu belajar kita di tahap awal di pertemuan pertemuan usahakan jangan sampai tidak ikut kenapa? ini doanya mu'alif doanya pengarang kitab orang yang sangat ikhlas doanya orang yang sangat ikhlas itu itu mustajab nah, kita kan gak pernah suka masalahnya gak pernah suka ilmu-ilmu sekarang ini kan ilmu-ilmu modern yang penting ilmu ya ilmu muda nah ini ikhtiar doanya orang yang ikhlas itu pasti mustajab Dan pernah saya sampaikan bahwa di kitab Ajrul itu tulisannya Al-Habib Abdul Hajar yang narang juga kitab Atahul Utama kemudian Nasrul Dunia di kitab Abdul itu dijelaskan bahwa di sana itu ketika KPU nolak ini menulis kitab itu sudah selesai itu pada zamannya itu dikritik para ulama jadi kiai-kiai itu mengkritik menegur lah Pak langsung mengatakan Beb kita zaman banyak yang sama Beb oh iya orang nanti sampaikan kepada saya dan banyak sekali kemudian ditunjukkan oleh kiai-kiai pada waktu itu tunjukkan kitab itu ini kan yang salah mana yang salah ketika dari menabib segala itu nggak ada kesalahan. pulang akhirnya terus ketemu lagi di rumah diajak berangkat berangkat berangkat berangkat hilang lagi kesalahannya sampai berkali-kali sampai jenuh akhirnya apa terakhir Abu Abdul Makadat al itu menyatakan masa bako minal ikhlas la goyang segala sesuatu yang sudah tertulis terlanjur karena keikhlasan nggak perlu dirubah karena apa? Yang paling penting itu keikhlasannya bukan yang lain-lainnya. Nah, sampai seperti itu. Bahkan di kitab itu dinyatakan andekan. Ya. Andekan tanpa Al-Quran itu boleh. Maka kitab ini untuk pegangan hidup orang itu cukup. Ya saya kata Quran itu memang harus dari itu kitab suci. Ya. Sampai seperti itu. Saking barokahnya kita pergi mandul di luar luar biasa itu yang pertama yang kedua untuk mencari ilmu kita itu memang harus serius kalau nggak serius lagi jangan dimadu dengan ilmu ini uangnya dimadu sumpah jangan harus serius betul kita konservasi semua. artinya jangan diduakan ini kali saya itu membaca kitab judulnya Sofahatus Sobri Ulama ya. baru saya kemarin itu butuh kopi karena kitab itu juga mahal juga jarang juga jarang saya butuh kopi judulnya itu Sofahatus Sobri Ulama lembaran-lembaran kesabaran ulama salah satunya di dalam rangka dalam rangka keilmuan mencari ilmu itu disebutkan ini ilmu layu tika ba'dohu kata tutiyahu ulaka ilmu itu tidak memberikan sebagiannya kepada kamu hingga kamu itu memberikan keseluruhan kepada ilmu paham ya? al ilmu layu tika ilmu itu tidak akan berikan sebagiannya untuk kamu hatta tutiahu kulaka hingga kamu tuh memberikan segala-galanya yang kamu miliki kepada ilmu artinya apa apapun yang kita miliki semuanya harus kita kerahkan dalam rangka mencapai ilmu itu waktu kita kita florkan semuanya untuk ilmu tenaga kita kita gunakan kita kerahkan untuk ilmu pikiran kita kita kerahkan 100% untuk ilmu bahkan harta benda kita seluruhnya kita kerahkan untuk ilmu kalau sudah serius seperti itu yakin kita akan pintar Permasalahan kita kan tidak tidak seperti itu permasalahannya kita harus setengah-setengah kepada ilmu itu tapi kalau kita serius seperti tadi seperti katanya ulama tadi itu luar biasa. Saya tulis bahasanya. Itu memang di kitab sopan Pak apa Yuhdiyahu Kullaka Ilmu itu kita memberikan kepadamu sebagiannya Hingga kamu memberikan kepada ilmu itu kulaka kurang Ini mutu Mutunya orang belajar itu kalau dulu kan masa ada yang diri yang tidur di tanggal itu ada apa saja yang dari di kampus diambil dulu itu juga pasti dari kami. Kalau ini dari kita sofa Hamsum itu lama. biar kita menjadi orang yang sungguh-sungguh serius di dalam rangka mencari ilmu itu ini kan sebagai motivasi ya, untuk kita mumpung masih di awal kayaknya pun kali sini di Pulau Sawah masih lumayan jawabannya jangan-jangan kita buat kali sini tapi di Pulau Kelek Sawah gitu malah Pulau Duso sih lumayan laptop ini kalau bawa kita Ustaz kan itu udah sepuluh di bocor di Ustaz kalau kita Donger Bener kalau itu nanti Coba Itu yang saya katakan di dimasalahkan saya saya nggak kemudian jadi fakta real iya, kan? dan akan terjadi yang laki-laki itu nanti kalau di rumah kemudian di masjid khotib nggak tepuk Wah, langsung pakai uang langsung mulai wasno gitu kalau kan di wasno eh, apa yang perlu coba iya memang gak Inna usat temui Gusti Allah Iku koribun parah Dekat sekali Allah Jadi Allah tuh sangat-sangat dekat sekali Sampai ada seorang ulama itu yang menyatakan Ketika saya ini sendirian, ketika saya ini sendirian Saya itu ramai dengan Allah Ketika saya, ketika saya ini dengan di dalam pengacara saya itu menjadi menyendiri dengan Allah. Artinya Pak, orang ini nggak pernah lepas dari Gusti Allah. Gitu. Orang biasanya kalau secara umum orang itu kan kayak sendirian, ya sendirian akhirnya kan kan Bayangkan sama, bayangkan sih Kalau orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, sudah yakin kalau Allah itu koribun, maka dia tidak pernah kesempat. ya sebagai Gusti Allah itu dimanapun, kapanpun dia selalu dengan Allah tapi ketika di tengah-tengah keramaian dia itu selalu menyendiri dengan Allah sampai ada saya, saya punya kitab baru tumpul itu menyatakan orang itu membuat sebuah sayur nakos tu ismah mahbubi fi khotamin apa fi tetapi saya itu mengukir nama kekasihku di cincin ban cincin saya tas Khattabi silakan orang itu bergaul sanding dengan saya tapi ketahuilah hatiku tidak ada dengan dengannya dengan kekasihku itu kekasih yang dimaksudkan itu ya Allah Ta'ala bukan siapa-siapa sehingga dengan siapa saja dia bisa bergaul di tengah-tengah yang tidak akan terusik artinya tidak akan kena apa itu kena gangguan sedikit pun dia selalu dengan Allah nah terkala itulah maka orang itu hatinya menjadi bersih ilmu-ilmu yang dia pelajari itu enggak menjadi sulit jadi gampang dan akan jadi manfaat nah dari sana itulah maka nilai-nilai manfaat pengertian manfaat itu tidak lain adalah manfaat untuk korban jiwanya yang pertama kali bukan karena banyaknya pengikut Sementara ini kan banyak orang yang mengatakan ilmu dimanfaatkan oleh santri dianggap belum tentu. Belum tentu mau cetung itu mau komunis santri sandunya mau cetung. Apa mau cetung kemudian santri dianggap ya belum tentu. Mahatma Gandhi itu yang butuh Muridnya sandunya India itu belak. Jadi murid jadi tidak ukuran banyaknya itu tapi ukuran itu ya ukuran ya itu ya tangga tangga tapi tidak satu satunya yang paling inti yang namanya ilmu manfaat itu ya perubahan sikap perubahan mental perubahan moral perilaku ini semakin apik moral tutur katanya semakin baik apa enggak jadi orang ngaji semakin lama semakin malas itu jorok sing karena apa ini semakin ngaji semakin mantap eh, semakin sergap bener gitu kan yang belajarnya ya sinaunya ya semakin sergap nah, misalnya itu tanda-tanda kemanfaatan ilmu Jangan marah tanda-tandanya itu melarikan diri begitu ono kasih ngaji terus air alasan supaya bisa itu kan itu kadang-kadang kan seperti itu sama dengan orang berzakat lagi eh, harta lu gak manfaat mestinya semua zakat kalau orang gak manfaat segera dizakatkan takjil sini sebelum waktunya dikeluarkan dulu tetapi kalau orang itu hartanya nggak manfaat sudah waktunya zakat menjelang satu tahun atau belasan apa itu menjelang satu minggu atau apa langsung zakat uangnya itu harta benda zakatnya itu kemudian dikeluarkan dulu diberi apa diberi beli apa apa sehingga pak tidak pernah mencapai mencapai nisab sehingga selama seumur hidupnya nggak pernah zakat dengan alasan memang bapak benda itu nggak pernah sampai satu nisab karena memang ada rekayasa itu. saking emannya saking merdite ini kita. kau qaribun Gusti marah dekat sekali pada kita. Coba uang itu lebih mencintai orang dan merasa dekat, nggak pernah susah Itu yang namanya unsur mesra orang mencintai orang lain dan merasa dekat itu kan kasmaran gitu kan mau kasmaran nggak boleh dituturi dituturi apa kok mesti nuturi dalam banget kita wis merasa kalau awal-awal ini istilah wis dirangkul nih Gusti Allah dicoba Gusti Allah betul mesra nih Gusti Allah betul jangan kemudian yang rapat kok yang hanya didengungkan di bibi kita betul-betul dekat nih Gusti Allah jadi tidak lebih kekasih ini ya Allah itu bagiannya bagiannya orang nah, <clears throat> tatkala itu sudah bisa kita capai ya doa tentang ilmu manfaat tentang kecerdasan itu jangan dilupakan makomnya santri itu harus seperti itu karena mencapai derajat yang seperti tadi itu kondisi kondisi badan kita seperti tadi itu tidak gampang kita nggak gampang kemudian mengkondisikan kita merasa cedek Gusti Allah merasa mesra Gusti Allah terus gandok liani gandok kenikmatan mani kecuali cedek Gusti Allah itu kan nggak gampang maka ketika menjadi kondisikan Jangan lupa berdoa sesuatu yang penting Ya kalau komisi santri, mau mahasiswa Yuk ilmu manfaat pintar cerdas itu yang paling utama Jangan dilupakan Puji Buddha da'awati Oleh karena itu dikatakan Mujibut da'awati Karena Gusti Allah itu Zat kang dari Bagaimana mungkin kita akan kabulkan doanya kalau kita nggak merasa dekat? Kita nggak kenal cowok hidup kita dengan orang lain saja lah. Ada orang, orang itu kaya raya, orangnya ngomong, kaya raya ngomong. Kemudian kita tahu kamu kaya raya ngomong, tapi kita nggak kenal jalur duit. Jadi aku kemarin baru tiga tiga ratus ribu sini jadi Itulah ini. Tapi kalau orang itu dekat, dekat dengan orang yang kaya raya itu, yo dekat, yo akrab, sambat pinti eh kebutuhanmu apa? Langsung di sapri seperti ceritanya apa dulu ketika apa ketika dengan haji rokis itu seorang profesor yang sering aku beliau itu dia pernah ditawari karena gara-gara menang manakib itu kan menang apa itu menang debat masalah manakib kemudian langsung ditawari ditawari itu anaknya dikumpulkan semuanya mengatakan ya anakku KP saya sudah tidak tanggung jawab pada kamu karena kamu sudah dewasa kita sekolahmu wis tak rapihmu wis wis cukup dunyaku tak kayak mau pakai Mugor tidak saya seperti itu mau apa Pak Kiai jawabannya apa tidak minta apa-apa tapi minta ngomong kalau beliau punya perjuangan buat ini kesehatan di Lamongan itu jadi rumah sakit sampai sekarang itu itu kan karena sudah dekat lah kita dengan Allah juga sudah itu kalau kita nggak dekat kepada Allah nggak koribun tidak cedek jauh juga akan Nah, tidak Gusti Allah ya kudu nuruti karepe Gusti Allah. Gusti Allah kan apa? Intikalu wajib wa jibinahu ini Perintah lakonono larangan itu ini itu jalan konsepnya Bisa jalan Besok perintah-perintah Allah Diutamakan Larangan-larangan Allah kita tinggalkan Itu baru kita bisa lebih cerdas apapun yang kita minta itu terkabul dan dia mendoakan yang berdoa seperti ini ini kiai soleh pengarang kita ini dan sudah melakukan itu tadi semuanya yang kita ceritakan tadi keikhlasannya keseriusannya kedekatan dengan Allah itu sudah luar biasa kemudian doa yang mengamini adalah itu <clears throat> saya langsung dari aba ketika saya ngaji saya itu Di sana seperti itu. Makanya saya di, dulu itu juga diwanti-wanti ngaji jangan sampai meninggalkan mukadimah itu apa sendiri. Dan itu kemudian saya praktekkan ketika salah satu guru saya itu Abi Awali terus masih ada di guru saya minta mukadimah mukadimah juga itu karena mengamalkan nasihat abadi itu penting seperti itu kemarin kan kitabnya itu saya sudah menyampaikan yang nanti nanti kalau kemarin itu saya sampaikan ada beberapa kitab tapi kan, kan punya jadwal ya yang pertama itu Ansarain yang disampaikan kepada Kiai Jawi kemudian ada lagi Kotrol Lois Minah Samia kalau nggak itu nanti kalau memang sudah kira-kira mana saya langsung segera jadi beritahu biar tak persiapkan di rumah sesuai lebih itu karena saya kemarin yang saya tawarkan itu pertama kali memang besar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 وسقي الرحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ان نعتذر في قلوبنا ربك حتى لا يغنى decir